Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita akan mengkaji uh, fasal pasal Nawakidul Islam dari uh, kitab Muqarrar Fit Tauhid, kitab Muqarrar Muqarrar Fit Tauhid ini adalah panduan untuk daurah askariyah di daulah Islamiyah, daulah daurah syariah untuk calon-calon junud daulah eh, mereka diberikan daurah syariah kaitan dengan permasalahan tauhid. Ada kitab namanya Muqarrar Fit Tauhid. Nah, di sini kita akan mengambil eh, judul Fasal Nawakidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Nawakid itu jama dari naqid. Uh, Inna nawakidul islami kasiratun. Sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu sangat banyak sekali. Qad ulama'u fi kutubil fiqhi fi abwabir riddati yang mana para ulama telah menuturkan hal tersebut di dalam kitab-kitab fikih di bab bab tentang riddah. Walakinna al Islami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah zakara asyratan asyratan minan nawaqidi li'annaha aksaru wuqu'an. Akan tapi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau menuturkan eh, sepuluh dari pembatal-pembatal ke, pembatal keislaman itu dikarenakan hal ini adalah yang paling sering terjadi. Bukan maksudnya bahwa pembatal keislaman itu hanya sepuluh. Bukan. Pembatal keislaman itu sangat banyak sekali tidak terhitung. Akan tapi Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan sepuluh dari pembatal ke, pembatal keislaman tersebut dikarenakan hal yang sepuluh ini yang paling sering terjadi. Wan nawaqidu jam'u naqidin. Nawaqid itu adalah jama' dari kata naqid. Wahuwa diddul ibram. Lawan daripada ibram. Ibram itu e, keterjalinan. Berarti lawannya adalah e, naqid itu apa keterputusan atau e, batal atau gugur. Wa naqdu sedangkan an itu adalah al-hallu adalah penguraian. Jadi e, naqid itu pengurai-pengurai, e, pengurai hal yang mengurai. Nawaqidul Islam berarti hal-hal yang mengurai atau melepaskan keislaman. Yukalu naqadha asy-syai' naqadha syai'a idza halahu ba'da ibramihi wa aqdihi bila apa bila mengurainya bila uh, apa membatalkannya setelah ia terjalin dan terikat wa naqdu yakunu hissan wa ma'nan dan naqdu itu pembatalan itu bisa berbentuk hissi sesuatu yang bisa diraba wa maknan dan bisa sesuatu yang sifatnya maknawi ya, abstrak hal hissi yang sifatnya hissi yang bisa diindra seperti kanakdil habli awid dhafir seperti mengurai uh, tali atau mengurai uh, apa uh, rambut yang di di apa di diikat itu namanya uh, eh, anakdu yang sifatnya uh, hissi bisa di diraba dengan indra itu ketika orang mengurai tali itu namanya uh, apa menggugur atau mengurai tali atau nakodo begitu juga ketika orang rambutnya diikat terus diurai itu nama juga apa nakodo juga anakdo juga atau al uh, halu wal ma'nawi dan yang sifatnya maknawi, yang sifatnya makna abstrak, tidak bisa diindra. Seperti apa? Karena kudil ahdi, seperti menggugurkan perjanjian. Menggugurkan perjanjian. Au naqdi al-wudu atau batalnya wudu. Wudu batal sifatnya maknawi. Wadzalika al insana idza fa'ala ma' umira bihi tazamahu kana zalika kal aqdi war rabti Itu dikarenakan orang bila melakukan sesuatu yang diperintahkan dan ia mengkomitmeni hal tersebut, maka hal itu seolah seperti apa? Al-aqdu, seperti mengikat. Ya, seperti mengikat. Orang ketika melakukan sesuatu yang diperintahkan dan dia mengkomitmeninya, maka itu seolah seperti apa? Mengikat diri dengannya Faiza ata bima yukhalifuhu min aslihi. Kemudian bila dia mendatangkan sesuatu yang e, menyelisihinya, ya, yang menggugurkannya dari pondasinya, Soro kaman halahu wa naqadahu, maka dia seperti orang yang apa? Yang mengurainya, yang membatalkannya. Wahada min babi inzalil ma'ani mansilatal mahsus litafhimi wa taqribil makna fil azhan ini uh, bentuk apa uh, apa uh, pendudukan ya mendudukan sesuatu yang sifatnya maknawi pada posisi yang sifatnya bisa diindra supaya bisa dipahami dan supaya maknanya bisa dicerna oleh benak pikiran orang yang mendengar Wal insanu idza nataqa bi kalimati tauhid, orang bila mengucapkan kalimat tauhid, kana dzalika minhu kal ahdi wal aqdi ala liltizami bi huquqiha wa lawazimiha wa muqtadayatiha. Maka pengucapan kalimat tauhid itu uh, itu apa uh, seperti apa? Seperti janji ya. seperti komitmen dia ya janji dia untuk komitmen dengan apa hak-hak kalimat tauhid tersebut, lawazimnya hal-hal yang mengharuskannya dan hal-hal yang dituntutnya. Jadi orang ketika mengucapkan kalimat tauhid itu seolah merupakan janji dan komitmen dia untuk apa? Untuk memegang konsekuensi dan apa-apa yang dituntut oleh kalimat tauhid tersebut. Seperti apa? Ikrar, janji ya untuk komitmen dengan apa yang dituntut oleh kalimat tauhid tersebut. Faiza fa'ala ma yukhalifu aslaha naqaduha. Kemudian bila dia melakukan sesuatu yang menyelisihi hal tersebut dari pondasinya, maka dia sama dengan apa? menggugurkan komitmen yang telah dia ikrarkan tersebut. Makanya disebut apa? nawaqid, hal-hal yang membatalkan tauhid disebut nawaqidul Islam. Jadi orang ketika ikrar mengucapkan dua kalimat syahadat itu sebagai eh, seolah sebagai bentuk ikrar dari dia untuk komitmen dengan makna kandungan dan konsekuensi la ilaha illallah tersebut sehingga ketika dia melakukan hal yang menggugurkannya yang membatalkannya maka itu adalah bentuk apa eh, bentuk pembatalan dia ya pengguguran dia terhadap komitmen yang telah dia ikrarkan tersebut Nah, sekarang kita menjelaskan satu persatu hal-hal yang membatalkan keislaman, yang maksudnya yang sepuluh, sepuluh pembatal keislaman. Yang pertama adalah anna qidul awwalu, pembatal pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Syirik dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Wa syirku fi ibadatillahi syirik dalam ibadah kepada Allah itu adalah huwa sarfu ayyi naw'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Adalah memalingkan macam ibadah apa saja kepada selain Allah azza wa jalla. Jadi syirik dalam ibadah karena ada syirik dalam rububiyah, syirik dalam asma dan as-sifat. Nah, di sini yang pertama inilah syirik di dalam e, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik dalam uluhiyah. Yaitu apa maksudnya? Itu memalingkan sa, e, satu macam ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk beribadah kepada selain Allah. Wahada syirkul akbaru la yaghfiruhullahu illa bitaubati. Syirik akbar ini tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan taubat. Jadi syirik akbar ini e, kalau dibawa mati tidak taubat darinya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan dosa-dosa yang selain kekafiran, selain syirik, itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau syirik itu tidak akan diampuni kecuali kalau orang tersebut taubat di di dunia. Wa sahibuhu in laqiyallaha bihi fahuwa khalidun finnari. Pelaku kemusyrikan ini bila berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa syirik ini maka dia kekal dalam api neraka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni penyekutuan terhadapnya dan mengampuni yang di bawah itu bagi orang yang Allah kehendaki. Di sini maksudnya orang kalau membawa dosa e, penyekutuan terhadap Allah maka tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi orang yang bertauhid E, berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa-dosa yang bukan e, syirik dan kekafiran, maka itu sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menghendaki, Allah mengazabnya karena sebab dosanya dan kalau Allah menghendaki, Allah memaafkannya, mengampuninya e, dengan baik dengan syafaat pemberi syafaat ataupun karena kebaikan-kebaikan dia yang lainnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah telah haramkan surga terhadapnya dan tempat kembalinya adalah neraka dan orang-orang zalim itu atau orang-orang musyrik itu tidak memiliki penolong. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang musyrik itu haram masuk surga, tempat kembalinya neraka dan kekal di dalamnya. Surga tidak mungkin dimasuki oleh orang yang berbuat syirik. Orang yang syirik tidak mungkin masuk ke dalam surga walaupun banyak amal soleh yang dia kerjakan kalau dia meninggal eh, dunia dalam keadaan belum tobat daripada kemusyrikannya tersebut. Wa minhu dan diantara syirik dalam ibadah kepada Allah itu adalah az-zabhu li ghairillah. Az-zabhu li ghairillah. Menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mem, e, menyembeli untuk tumbal. menyembeli untuk tumbal, sesajian itu adalah bentuk apa penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu man zabaha li Allah melaknat orang yang e, apa menyembelih untuk selain Allah. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i ketika menjelaskan hadis Rasulullah SAW la'anallahu man zabaha li beliau mengatakan fa in kana zabihu musliman sara bizabhi murtaddan. Bila orang yang menyembelih e, sesajian ini asalnya muslim, maka dengan sebab dia e, membuat e, menyembelih sesajian ini maka dia menjadi apa? Menjadi e, murtad. Di antara bentuk apa? Bentuk e, azab gorilla itu seperti menyembeli untuk jin untuk orang ketika membangun rumah atau membangun gedung yang tinggi, dia menyembelih e, sapi atau kerbau atau kambing dulu, terus apa kepalanya dikubur, itu adalah apa termasuk e, syirik. Atau juga orang menyembelih e, hewan sebagai, e, di kuburan-kuburan yang dikeramatkan sebagai bentuk takzim kepada orang yang dikubur itu itu termasuk syirik juga. Juga orang menyembelih hewan ketika datang pembesar, datang penguasa bukan untuk e, supaya di, e, menjadi eh, makanan buat penguasa tersebut tapi sekedar menyembelih saja sebagai bentuk ta'zim di hadapan penguasa itu dia memotong hewan e, terus apa sebagai bentuk takzim kepada penguasa tersebut. Bukan untuk tujuan apa supaya dijadikan jamuan, tapi tujuannya dengan penyembelihan tersebut sebagai bentuk e, mengagungkan kepada penguasa yang datang tanpa e, apa dia memikirkan apakah si penguasanya itu makan dari hewan sembelihannya atau tidak, tapi dia yang penting telah takorum kepada penguasa itu dengan menyembelih apa menyembelih eh, e, hewannya tersebut. itu azabahu li adalah kaman yazbahu lil jin. Ya. Seperti orang yang menyembelih untuk jin itu seperti orang tadi membuat rumah ya. terus memotong kambing kepalanya dikubur. Awalil kubri atau untuk kuburan tadi untuk eh, apa sebagai bentuk takzim kepada orang yang dianggap solih atau wali. Aw doa oh, goirillah termasuk syirik akbar dalam ibadah juga memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala meminta kepada yang gaib atau meminta kepada yang sudah mati, yang dikubur, baik permintaannya apa saja, termasuk meminta apa? Meminta doa kepada orang yang sudah mati itu termasuk syirik juga ya, tidak ya intinya meminta apapun kepada orang yang sudah meninggal dunia itu termasuk syirik syirik akbar kalau meminta doa kepada yang sudah mati itu syirik dalam rububiyah dalam ibadah kalau meminta rizki kepada orang yang sudah mati itu e, syirik dalam rububiyah juga dalam e, uluhiyah jadi um, kepada orang yang sudah mati kita tidak boleh meminta apapun. Kemudian at-tawaf lil qabri. Tawaf di sekitar kuburan sebagai bentuk takzim kepada apa yang dikubur. Orang-orang sufi, orang-orang kuburion, mereka itu saking dahsyatnya kemusyrikan mereka, mereka e, eh, tawaf di kuburan-kuburan tersebut bahkan mereka membuat e, tata cara ibadah haji di sekitar kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Ada orang ulama kaum musyrikin yang menulis buku namanya Manasikul Masyahid. Manasik Al-Masyahid. Ibn, namanya Ibnul Mufid. Ibnul Mufid menulis kitab tentang tata cara ibadah haji di sekitar kuburan-kuburan yang dikeramatkan namanya Manasikul Masyahid. Kemudian termasuk juga as-sujud li sujud kepada selain Allah. Maksudnya sujud ibadah kepada selain Allah karena sujud ada sujud tahiyah, ada sujud ibadah. Sujud tahiyah kepada selain Allah itu adalah tidak boleh. Itu adalah dilarang. Memang dalam syariat Nabi terdahulu sujud tahiyah, sujud dalam rangka penghormatan itu boleh. Makanya eh, Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat sujud kepada Adam itu sujud tahiyah bukan sujud ibadah. Nabi Yakub dan putra-putranya sujud kepada Nabi Yusuf itu sujud tahiyah, sujud penghormatan. Itu dalam sebelum eh, apa eh, dahulu masih dibolehkan dalam syariat-syariat Nabi terdahulu. Tapi dalam syariat Rasulullah SAW hal tersebut dinasah, hal tersebut di nasah sujud tahiyah ini menjadi haram. Rasulullah mengatakan law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintahkan orang sujud kepada orang, tentu aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Muaz pernah sujud uh, uh, pulang dari Syam melihat orang-orang Nasrani sujud kepada para pembesar mereka maka ketika pulang Mu'ad ingin mempraktekan hal itu kepada Rasulullah. Maka Rasul melarangnya. Melarangnya karena dengan tadi hadis lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin na mar'atu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jadi sujud tahiyah dalam syariat Rasulullah SAW adalah haram. Adapun sujud ibadah dalam semua syariat itu adalah syirik. Tidak boleh. Dan bentuk sujud e, ibadah kepada selain Allah itu bisa seperti realita orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan keramat, mereka sujud atau orang datang sujud kepada syekh-syekh yang dikultuskannya. Syekh-syekh sufia yang dikultuskannya. Kemudian wasyirku fil ibadati syirik dalam ibadah itu madaruhu ala arba'atin e, porosnya itu pada empat hal. Jadi syirik dalam ibadah ini semua bermuara kepada empat empat hal. Yang pertama al awal syirkud da'wati, syirkud da'wah, Yaitu apa? Ayat u goirillahi fima la yakdiru alaihi illallah. Yaitu memohon kepada selain Allah dalam suatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Orang meminta kepada orang yang hidup, tapi sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Seperti meminta apa? Meminta dikaruniakan anak. Datang kepada orang yang dianggap soleh, terus mengatakan saya minta anak. Itu memberikan anak tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika memohon kepada e, yang hidup hal tersebut maka itu syirik. Atau au doa ul amwat memohon kepada berdoa kepada orang yang sudah mati. Memohon apa saja kepada orang yang sudah mati, termasuk memohon doa, itu adalah syirik. Wal asnam, minta kepada berhala, patung. Wal asjari, memohon kepada pohon-pohon yang dianggap dikeramatkan. Wa nahwiha, atau yang lainnya, awa doa ul atau meminta kepada orang-orang yang goib atau kepada makhluk yang goib memohon kepada malaikat. Ya, padahal kita tidak melihatnya, malaikat tidak hadir di hadapan kita, kita orang memohonnya. Orang memohonnya itu adalah bentuk apa? E, syirik atau meminta kepada jin yang goib yang tidak ada hadir di hadapan kita di hadapan orang yang meminta tersebut seorang meminta kepada jin, padahal jinnya tidak ada di hadapan dia, tidak hadir, itu termasuk minta kepada yang goib atau minta kepada orang yang goib yang tidak hadir di tempat, tidak mendengar apa yang dikatakan dan tidak mengetahui apa yang dipinta. Itu termasuk apa eh, syirik dalam dakwah. Waddu'a'u ibadatun. Doa itu adalah ibadah. Faman sarafa hali ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa memalingkan doa ini kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maksudnya di sini masjid adalah tempat ibadah. Maksudnya ibadah-ibadah itu adalah hanya ditujukan kepada Allah. Oleh sebab itu, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian memohon kepada sesiapapun bersama Allah. Jangan kalian di samping memohon kepada Allah juga memohon kepada selain Allah. Warwal Imam Ahmad wa Ahlus Sunan an Nu'man ibn Bashirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna du'a huwa ibadah. Doa adalah ibadah. Rasulullah mengatakan doa adalah ibadah. Sehingga ketika orang berdoa kepada selain Allah berarti telah beribadah kepada selain Allah. Jadi yang pertama syirik dalam doa. Syirik kaitan dengan apa permintaan, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, Eh, syirik dalam ibadah itu adalah syirik niyati wal iradati wal qasdi. Syirik niat tujuan, ya, syirik dalam niat, iradah atau keinginan, al qasdi tujuan. Itu orang maksudnya syirik dalam niat ini adalah orang uh, dalam apa? Uh, dalam hal-hal ya, masuk Islamnya itu bukan karena Allah tapi karena dunia. Dia bersyahadatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Orang sholatnya itu bukan karena Allah tapi karena dunia.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 Dan mereka itu tidak dikurangi di dalamnya. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali api neraka dan hapuslah apa yang telah mereka kerjakan di dalamnya dan gugurlah apa yang telah mereka lakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa orang yang bertujuan dunia eh, bertujuan untuk dunia dalam amal-amal solehnya itu Allah apa katakan hapus amalannya wa syirkun niyati wal iradati takunu fil ibadati. Syirik niat dan irada itu adalah dalam ibadah. Faman qasada bi ibadatihi dunya awil mala awil jaha awil sum'ata wa nahwaha walam yaqsud biha taqarruba ila Allah ta'ala Uh, wa amrihi faqad waqa'a fi hadzal naw'i minasyirki. Barang siapa dengan ibadahnya itu dia bertujuan untuk dunia atau harta atau kedudukan atau e, apa keterkenalan dan yang lainnya dan dia tidak memaksudkan takarub kepada Allah dengannya dan tidak memaksudkan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala maka dia telah jatuh ke dalam syirik macam ini. Yaqul Al-Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah Ibn Al Qayyim rahimahullah mengatakan wa amma syirku fil iradati Wa niyati fadzalika al-bahru alladhi la sakhila lahu Adapun syirik di dalam iradah dan niat itu, maka itu adalah lautan yang tidak bertepi. Maksudnya saking banyaknya. Jadi lautan yang tidak bertepi. Maksudnya saking banyaknya. Wa qalla man yanju minhu dan sedikit sekali orang yang selamat darinya. Faman arada bi amalihi ghayra wajhillahi wa nawa syai'an ghayra taqarrubi ilaihi wa talabal jaza'i minhu faqad asyraka fi niyyati wa fi niyyatihi wa iradatihi. Barang siapa memaksudkan dengan amalannya itu selain wajah Allah dan dia e, meniatkan sesuatu selain takarub kepada Allah dan memohon balasan darinya maka dia telah apa syirik di dalam niat dan irodah Wal ikhlasu dan ikhlas itu ayyukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyatihi. Ikhlas itu adalah memurnikan bagi Allah dalam perbuatan-perbuatannya, perbuatan orang maksudnya, ucapan-ucapannya, iradah dan niatnya. Wa hadhihi hiyal hanafiyatu millatu Ibrahim allati amarallahu ta'ala biha ibadahu kullahum. Inilah millah Ibrahim yang lurus yang dengannya Allah merintahkan semua hamba-hambanya untuk melaksanakannya. Wala yakbalu min ahadin goyroha. Dan Allah tidak menerima dari siapapun selain milah Ibrahim yang lurus ini. Wahia hakikatul Islam. Ia adalah hakikat Islam. Kama qala ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din selain Islam, maka tidak akan diterima darinya darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang yang rugi. Jadi uh, syirik niat itu masuk ke dalam ibadah. Amma malam yakun minal ibadati fala yadkhulu fi hadzal babi. Adapun hal-hal yang bukan tergolong ibadah maka tidak masuk dalam e, hal ini dalam bab ini maksudnya orang urusan-urusan yang bukan ibadah urusan dunia dia memaksudkan dunia itu tidak masuk dalam hal yang dilarang ini kaman malu amalan minal mubahati rogbatan fil mali au seperti orang yang melakukan amalan-amalan yang mubah bukan ibadah Eh, eh, dengan harapan apa mendapatkan dunia atau yang lainnya seperti orang kerja itu kan e, apa e, umpamanya dia menjadi buruh itu kan kerja yang mubah dengan mengharapkan gaji itu boleh karena itu bukan apa bukan ibadah tapi hal yang mubah seperti orang e, apa umpamanya e, bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan itu adalah tidak masuk dalam eh, eh, bahasan yang tadi disebutkan yang ada ancamannya.